Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saya tanyakan adalah mungkin seputar musyrik. Yang pertama yang sering saya kalau adalah menyekutukan Allah. Kita pertolongan kepada selain Allah, kemudian juga mempercayai ada kekuatan selain kekuatan Allah. Bagaimana kalau kita minta bantuan atau pertolongan kepada polisi misalnya pada polisi untuk menjaga harta benda kita kemudian bagaimana kalau kita minta pertolongan kepada jin yang dipercayai juga bisa menjaga harta benda kita kemudian juga bagaimana kalau kita minta pendapat petunjuk melalui Eh, bisikan koib apakah itu termasuk terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minta tolong minta tolong itu boleh cuman kepada hamba Allah dan hamba yang diduga bisa membantu kalau minta tolong kepada hamba yang tidak bisa membantu orang gila contoh ada kata kata tolong tak jaga rumahku kata gila atau tidak gila kalau anda minta tolong kepada polisi untuk jaga rumah polisi bisa bantu tidak bisa masuk akal sehat ya kelihatan orangnya polisi ini anda pak polisi dan memang polisi dididik untuk keamanan ini gambaran gambaran dulu ya jadi kalau minta bantu siapa yang kita mintai bantu adalah hamba Allah boleh kita minta bantu kepada hamba ya hamba Allah yang diduga dia bisa membantu karena Allah berikan kekhususan kepadanya polisi, tentara, keamanan, pesilat Allah beri kekuatan kepada dia Allah yang kasih maka kita boleh minta tolong kepada dia saya minta tolong kepada si dokter karena Allah memberikan ilmu kepada dia dokter tolong saya, obatin saya yang kasih sembuh siapa? Allah, gak ada masalah minta tolong kayak begini nih Asalkan tetap keyakinan kita yang ngasih adalah Allah. Dan kita wajib bersyukur ini ada pendidikan dari Allah. Tapi ingat, yang kita minta tolongi adalah hamba Allah yang sekiranya mampu. Tapi kalau hamba yang tidak bisa mampu, kita sakit. Contoh, ini urusan sama jin. Melihat atau enggak ini? <laughs> Dibohongin sama jin nanti. Urusannya macam-macam. Ini biasanya orang memang hobi sama jin tuh jadi orang ada cita-cita pengen jadi jin kayaknya nih. Dikit-dikit sama jin, jin, jin, jin. Puasa jin, baca surat jin, sini jin, jin. Akhirnya betul saya punya teman akhirnya dipanggil jin dia itu. Karena dikit-dikit cari ilmu jin. Ah. Disebutkan dalam Al-Qur'an kau akan capek jika urusan dengan mereka itu. Bukan alammu dan dia bukan alam. Alammu bukan alamnya, alamnya bukan alammu beda. Urusan dengan sesama manusia. Selesai biasanya yang sudah urusan sama dik jin ini jin ada harus kita, kita yakini karena Nabi Muhammad yang pernah menyebutkan dalam hadis Al-Quran pun juga menyebutkan cuman tidak boleh semua urusan kita kita hubungkan dengan jin karena alamnya beda alam jin dengan alammu tidak sama tidak eh, nggak nggak bertemu alamnya beda jin pun tidak bisa masuk alam manusia kecuali dengan upaya mereka dan di saat mereka masuk alamnya manusia masuk alam materi kira pukul juga sakit sehingga kalau engkau mencoba ingin memasuki alamnya kau pulgan dibakal diganggu oleh mereka maka ada orang gila di saat urusan sama jin itu ada karena mencoba masuki alamnya jin sama jin itu Syekh Mutawali Syarawi menjelaskan bahasanya jin itu alamnya beda dengan kita mereka ingin mengganggu kita memang ada jin iseng itu ada jenis yang tidak tahu dengan ilmu atau apa mungkin dapat ijazah dari guru-guru yang aneh-aneh ini dari guru jin juga punya ilmu pengen ketemu manusia pengen apa? pengen masuk alamnya manusia masuk alamnya manusia dia goda manusia dipukul sakit dia dia masuk alam jin lagi gila mungkin begitu sama orang dikit-dikit wiritan pengen ketemu jin bener ya besok gila kan <laughs> sudahlah ada urusan-urusan yang bermacam ini jadi kalau minta tolong yang jelas lah kalau ada orang minta tolong sama Nyi Roro Kidul. Aneh lagi ini. Sekarang Nyi Roro Kidul menurutmu hamba Allah atau dewa atau Tuhan gitu. Hah? Ya setengah hamba, setengah Tuhan. Itu sudah syirik di sini. <laughs> kalau Anda katakan hamba Allah, kata siapa itu hamba Allah? Ya saya kurang tahu. Oh, berarti kayak orang minta tolong sama kapak tadi nggak jelas kan <laughs> orang minta tolong kepada ka kata eh kata tolong aku jaga aku atau besi eh besi nah, orang nggak tahu bagaimana dia minta tolong dia nggak sadar dia nggak paham mana-mana ini jadi minta tolong kepada sama manusia tidak syirik kepada hamba Allah dan kita yakini sebagai hamba dan memang begitulah sunnatullah maka boleh wa ta'awadu 'alal birri wa taqwa kita diperintahkan oleh Allah agar tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan disuruh tolong menolong bukan syirik minta tolong kepada manusia bukan syirik minta tolong kepada sama manusia bukan syirik karena manusia adalah bisa kita minta tolong dan ngerti bagaimana menolong minta tolong itu kepada yang berakal hamba yang berakal kalau kita sama kerbau minta tolong atau menggunakan kerbau anda minta tolong sama kerbau? Hah? Ya enggak lah. Hei kerbau, aku tolong. Enggak ada. Sudah, pakai saja. Karena apa? Mereka adalah ditundukkan oleh Allah untuk kita. Kita perlakukan untuk kita, untuk khidmah pada kita. Enggak usah pakai minta tolong. Hei kerbau, aku minta tolong. Berarti urusan tolong menolong itu sesama manusia nih. Kalau dia sangkut proyek bukan urusan manusia, enggak ada tolong menolong di situ. Akhirnya ada orang nyupang, cari duit, urusan setan. Nah ini karena bukan urusan manusia, babnya beda. Bisa masuk bab syirik di sini. Kalau minta tolong ini sesama manusia, wa ta'awanu perintahnya kepada manusia. Jangan urusan sama jin, jangan urusan sama setan. Kalau jauh urusan sama setan, nanti urusan sama danyangan, kemudian anda gendruwo, wewe gombel, nanti kemenyan segala macam. Ya, kacau nih, syiriknya di situ. Iya, kadang-kadang orang sehat minta tolongnya kepada pada setan ya. pakai sesajen sudah tidak karu-karuan komat kamit panggil ini Nyiror kidul ini nyawa roh nyambah ini roh nyambah itu sudah di neraka atau di surga itu jadi boleh minta tolong kepada sesama manusia kalau ada orang minta tolong kepada jin Imam Romli mengatakan mungkin Ibnu Hajar mengatakan dusta tidak perlu orang itu Kalau ada minta usah urusan-urusan kayak seperti itu akan tertipu. Sebab kalau Anda bisa memper menolak mem memper mem memperbudak jin atau menjadikan jin itu hambamu, ketahuilah dia juga punya hawa nafsu, dia bisa membalas lebih kecil lagi nanti suatu ketika. Jadi nggak ada baiknya urusan sama jin. Jadi nggak ada pentingnya, nggak ada perlunya urusan dengan jin. Lah kemudian minta tolong kepada yang goib. Siapa yang goib itu? Kalau Abdul Ghaib, nah, hambanya dat yang gaib boleh minta tolong sama Abdul. Kalau yang gaib atau apa yang gaib? Harus dijelaskan di sini. Biasanya urusan bab pedukunan ini. Nah ini bab syirik di sini. Gaib itu nggak ketahuan, setan, bis ini ini. Itu yang syirik di situ nanti. Minta tolong kepada yang gaib, ya kayak minta tolong kepada sesuatu yang nggak jelas itu tadi. Dan tidak banyak orang yang aneh. Biasanya orang bingung, biasanya ini santri pengen cepat dapat karomah males tapi pengen cepat jadi wali oh pengen kaya nggak mau kerja eh, pokoknya pengen instan-instan itu biasanya urusannya sama hal-hal yang sebab dihayalkan nanti itu kan gara-gara nonton film Aladin itu jadi bisa wah punya jin enak nanti saya bikin istana pengen ini nanti pengen punya mobil langsung jadi mobil ilmunya eh, hayal dunia hayal ini Aladin ini kan Bu Aladin zaman dulu Bu ada Aladin <laughs> Aladin itu sebuah cerita di Abrahadat sana Alauddin Alauddin bin Mustafa itu cerita Alauddin bin Mustafa tatonya difilmkan jadi Allah Aladin <laughs> Alauddin lah cuma Aladin itu adalah cerita hayalan dari seribu satu malam itu ada juga cerita tentang jin-jin semua itu hayalan itu semua cerita hayalan Cuma orang Indonesia itu gampang percaya dipikir ada beneran sehingga ada orang kemana-mana cari guci yang bisa keluar jin Nih, nggak nggak ada sudah ada nggak usah macam-macam ya itu adalah cerita khayalan ditulis seorang sastrawan jago khayal dan hebat dan yang bisa menghebohkan dunia dengan alful lailah walailah seribu satu malamnya itu khayalan 100% nih hebat itu ini masa orang Indonesia seneng sama khayalan nih nggak ada itu yang nyata saja minta tolong pada tetangga ibu tolong saya mau pergi tolong dijaga rumah saya dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia usah urusan dengan yang gaib, yang gaib-gaib. Yang gaib maksudnya zat Allah Subhanahu wa taala bolehlah. Memang harus begitu. Minta tolong kepada Allah. Adapun gaib yang maknanya roh-roh gaib tidak boleh dan itu bisa masuk bab syirik ya. Karena itu bukan pekerjaannya orang soleh biasanya urusan pedukunan itu.